Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'u dhalimun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al ayah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim aidah Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaikah. Ala tahafu ala tahjan. wabsiruhum bil jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Tenang, semua akan indah pada waktunya. Jadi kalau belum indah belum waktunya. Ya, judulnya keren banget. Pemanis berkah. Pemuda masa kini insya Allah berjalan istiqomah. Kalau lihat bapak-bapak di sini potensi istiqomahnya kuat banget. Naon istiqomahnya Ustaz? Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Racing ya kamar ya singkatan. Apa kabar tifar? Jauh di mata dekati doa, jauh di kaki dekati hati. Aku tambah kamu WA. Ya, kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi insya Allah kita akan membingkai kesamaan di kartu keluarga. Bersyukur, bersyukur, bersyukur atas nikmat umur. Kenapa harus bersyukur atas nikmat umur? Kita belum dikubur, sementara seangkatan sudah banyak yang diwafatkan, betul? Betul. Salma mater sudah banyak yang dihantar horok maut nungora wafat nungbejehna maut jupe pae dokter os maut uje wafat kita kapan ini yang harus disyukuri maka tafakur berpikir nggak boleh kufur tapi harus bersyukur kita belum dikubur gunakan untuk tafakur ekstra berpikir tadakur ekstra merenung tadabur ekstra membaca tasyakur ekstra proporsional bersyukur pertanyaannya paina tadhabun mau dibawa kemana kehidupan ini reki wae reki tu wae tina naon kan tongorong wae yang mau ngorong hati-hati ajal itu datang tiba-tiba 70 kali sehari semalam Israel iya, cek kuota sisa usia setiap manusia. Kitanya aja nggak sadar. Maka kenapa perlunya istiqomah? Biar berakhir baik, biar berujung tuh manina husnul khotimah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Al-Fajr ayat terakhir. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah Wadukuli fi Wadukuli jannati Romantis sekali Allah dengan ayat ini Artikan aku sadar mengerti heh dagoan sekedeng Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang Gak ada tenang Tenang bukan di uang Tenang bukan di harta pangkat jabatan kedudukan viral Bukan Tenang ada diingat ke Allah Ayatnya Ala bidikrillah tatmainul Kulub Hanya satu jalan tenang itu ingat ke Allah hati jadi tenang punya uang kalau ingat ke Allah nggak tenang saya pernah merasakan itu duit loba apa nggak butuh Allah gawe lain sholat mabok mabok mabok awewe awewe awewe gelut gelut gelut dulu saya DKM diskotik karaoke message. mencet mencet mencet Aina Alhamdulillah hijrah DKM deket ke masjid Alhamdulillah dan we nunggus manggus karena setiap orang suci punya masa lalu. Setuju? Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Out of the zona, moving on. Out of the track, track itu wae entong. Sekedeng dari maut. Pemuda masa kini berjalan dengan istiqomah. Wajib. Naon ayatnya Ustaz? ladhina. sungguhnya orang-orang qalu Allah yang menyatakan Robnya Allah kemudian istiqomah Sumastakomu stay di keyakinan itu bahwa semuanya dari Allah, semuanya digenggam oleh Allah, semuanya akan kembali kepada Mata hirup teknis tong loba gaya sering menyebut nama Allah. Astagfir Alhamdulillah Subha Masya Taita teh nu digawean ku saha kulau lauk mah tinggal wiridna teh istiqomah loh loh loh Allah Allah Allah Allah Allah Allah sok lauk di mana untuk itu saya kemarin ke pantai Samalona Makassar ngojai wisata pantai ningali karang eh, lauk lah lucu urang ngagujubar lauk lah lumpat bari ngajerit Ustaz Elvi nanti hari yang dipoto ada lauk lauk di balong lauknya akuarium lauk di laut sarua wiridna Allah Allah Allah pernah ke di Sukabumi aya lauk aneh anjing anjing anjing anjing goblok goblok goblok goblok jelema nu kitu mah eh dari rezeki nanti ku Allah didatangkeun teman saya karena ombaknya gede pas pulang dari pantai itu di kali eh, di Bandung ke Sulawesi kadon rek utah cai mah utah mah di Bandung ternyata rezeki lauknya di utah dari lehe tapi itu cara Allah mengatur rezeki. saya sering katakan di mimbar kalau saya habis acara sok menang perlakuan istimewa Ustaz, daharnya di ruang khusus VIP nah amet di pun kudu dipoto dahar pas satu ketika ruang VIP nya ada kolamnya otomatis dong daharnya melongkak kolam biasa sapiring beaku olangan ini dipicen blue setengahnya pertanyaan tauhidnya adalah Siapa yang menggerakkan hati saya dan tangan saya untuk membuang sebagian rezeki saya disedekahkan ke ikan siapa? Paham, sepakat. Siapa yang menggerakkan tangan saya untuk menumpahkan nasi itu ke ikan? Teukur eta, diberi di bala-bala cuci mulutnya. Di dahar, bikin setengah ke lauk, eta lauk ngajelung bari ngagorowok, mana cengekna? Tak panitia merek bala-bala jeng cengekna. Lauk kue protes. Apa pelajaran pisannya sing deket jeng Allah gawe lauk ukur Allah Allah Allah istiqomah eh rizkina didatangkan kita pengen jodoh kita didatangkan kita pengen hutang kita dilunasi kita pengen umroh tanpa uang sing deket yang Allah Arab nu Allah Indonesia nu Allah Bandung nu Allah Kapanan nu Allah Bismillahirrahmanirrahim nanti Allah yang kendalikan bagi-bagi dong Ustaz rahasianya aku tambah Allah cukup aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah tak terbatas. Cobaan enggak? Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah, Allah terus, selama-lamanya ah, Allah. Innalillah, Masya Allah, Astagfirullah, Subhanallah, Hasbu, Allah. Sok bikin nggak Allah kabeh. Da urang teh asana ti ah, diurus ku ah merasa nggak diurus oleh Allah tinggal lihat halis nah halis mah kemanjangan janggot kumis mah manjangan bulu panon kemanjangan siapa yang mengaturnya kuku mah manjangan huntu mah huntu aya jelema di teras kenaon mak keur huntu oh tapi ngeuretan kuku padahal secara penelitian ini bahan bakunya sama di kitab fikih dinyatakan al-ma'u minal ma'i semua kalian dari air semua kalian dari tanah benten, ayat kenteng kenteng tinu naon bata tinu cengcelengan tinu coet tinu geningan orang tuh dulur jeng tanah kita tong gede hulu bising tak helm cuman jadi bentuk yang berbeda kai iya mah jadi meja kai iya mah jadi kusen kai iya mah jadi kursi kai iya mah jadi mimbar artinya bendanya sama tapi diciptakan jadi berbeda. Kita sama-sama dari tanah, itu menjadi coet, kenteng, bata, tanah, orang mah jadi jelema. Tugasnya beda nggak? Coet manangkara, gawena nungguan mutu. Mata menarenos tong tarik ting, eta coet masa ngomong pasti curhat. Cio tong tarik ting tuh cuy nyeri. Ngan coet tuh bisa ngomong. Cik boga rasa pri kecoetan atuh. Biasa-biasa weh. Ini jeng bujur ngarenos tuh riwo ayah ayah nyambel dari tiktok aku pengen manja aku pengen di riwo zaman eh bawa generation ya ya tiktok kan terek naon ayah tuh kan tujuan tiktok teker naon ya awas ah lu bagi tiktok mautna ker nyawa tiktok sih, ya Oke diantarkan ke ambulan di sadana ke Teo. istiqomah dina tiktok ya orang nyahok hayang ah, di tiktok nongcik cik tujuan ah. ingin berduaan dengan dirimu Iqbal Iqbal kabogohna ya awas tinu tanah orang mah jadi jelema tugasna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya kalau bata beda cerita bata mah mengesjian bata simpan didinya tadi bongkar mah cicing loba jelema juga bata loba kayak pengajian cicing we di mah sugan gak bita yah ngaji alhamdulillah tara kagoda kudu ngaji oh berarti bata si Tak sajelma nu kitu mah bata cina ngobrol jeung bata batur jumaahan iya cicing nah amang teu jumaahan urang mah istiqomah tara kagoda kudu jumaahan batur puasa ieu botram dahar bareng nasihat ke puasa kurang lah ya bulan puasa sugan sokabita kuno puasa ngomong nanti juga nu bener saya nah, curiga ya awak naja jelema tapi kalakuannya bata teka pengaruhan mun kenteng mah gitu we cicing istiqomah sih tamu nek diajar istiqomah kasaha ke tukang ngusup oh tukang ngusup mah hujan cicing panas cicing ruan pemajikan cicing kemawat nanti dibetot gurame tong nyalakan gurame gurame mah lain Israel ngan malaikat apa sih kuatana geus beak Gusti wae didegogkeun ku malaikat ka balong hati-hati ya. Kenapa harus istiqomah? Berjalan dengan istiqomah. Pemuda masa kini harus berjalan dengan istiqomah. Pemuda terbagi dua, ayah zaman now, ayah zaman oh. Tapi iya nu hadir bahula pemuda-pemuda bahula tahun 45 tapi pemuda kan pemuda zaman dulu. Kalau bahula nu hirup kene tak budak ayona yakin usianya bakar tiga kolot belum tentu komodo mau motoran mah di Bandung baru dak motoran kekebutan loba nu maot mau motoran lain nyarek motoran wudhu heula mang rek nak ngaran usia mah ngabongoh ayatna ustad kuluman alaiha hafan sok motoran mah tapa anda kolot saya motorana sampai kemana mbak Nanang terjauh kemana mbak Nanang Afrika ke Afrika naik motor gila nggak tepuk tangan buat mbak Nanang Ayo emang di masjid tapi mau motorana nah, terus? Eh, eh. komplit motorna lengkap seri naon wae aya pernah nah, ke Sukabumi, bumi pernah ngadongeng ke barudak lain nyarek mau motoran ganti mau motorana nama nah, ka mana panandang ka masjid tuh tepuk tangan buat panandang Ya, angkot hijrah angkatan kolot wae hijrah Ya, masa pemuda masa kini tidak hijrah setuju tidak kenapa ustaz hari harus hijrah hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Secara paksa dihijrahkan. Mawat mana? Dipindahkan ke mana? Dina punggung bumi dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, betul? Sampel hui, tale, suuk. Besok kita menjadi makanan makhluk bumi, cacing tanah, belatung, ular, bla bla bla bla. Ada kesiapan ke sana? Saya mau tanya nih ibu-ibu biar nggak ngantuk ibu-ibu pengen masuk surga aslina wani diriungkan naik ini na ya Mbah. tak murid ngomong teh mikil lah, nya malah ayah film surga yang tak dirindukan engkau yang ke surga tapi surganya tak dirindukan kurang sejarah surganya bayar dan ngaji mah diulang-ulang ibu tahu iblis Ibu tahu Adam dan Hawa dulu sebelum ke dunia mereka tinggal di mana? Kunaon diusir ke dunia? Melanggar. Berapa pelanggaran? Cukup menjadi syarat satu pelanggaran saja yang tadinya di surga diusir ke dunia. Kita mau masuk surga? Berapa pelanggaran? Nah hpdn nya luar biasa, naon buka orang jerok. Nyian si muai buka kawauhan ngeste bisa ya memang surga pelanggarannya banyak maaf sorry to say surga nu mana Eha surga nu mana Iroh jangan merasa beriman kalau belum diu sok nabi mana nu diuji Ibrahim dibakar api Yusuf dikunclungkan ke sumur Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri Ayub budug seumur-umur tanpa BPJS yang jam sostek Musa dalam tekanan Fir'aun Yunus dicapluk paus ingat sejarah itu kita mau masuk surga apa ujian terberat kita ditinggalkan kawin buka bogoh Hati can sabarahana entep eh doakan muka bogoh ninggalkan tongkanya nyerian Ngedoakan ya Allah masukkan dia ke surga tapi ayo nak ya, karena dia menyakitiku ya Allah kalau dia masih baik untukku simpan dia di sisiku tapi kalau sudah tidak baik untukku simpan dia di sisimu ya Allah ulah Nabi mati tuh jangan ada dengki jangan ada dendam illa man atta Allah illa Kolbin salim ingin masuk surga tidak ada yang layak masuk surga kecuali hatinya yang selamat yang tidak ada hasud tidak ada dengki tidak susah melihat orang senang tidak senang melihat orang susah kayak kene itu penyakit eta di orang ah hatu hese asup surga nage bray ya tatangga meli mobil kebum. tatangga meli motor gebum tatangga masang parabola gebum tatangga meli kulkas gebum tatangga manggis boga mobil parabola kulkas jeng motor siapa mau buka boga gegebegan we saya suka mestinya senang tetangga beli sesuatu yang baru senang ikut tersenyum hmm, orang sanginya bisa mobilnya lebih aman juga gitu ya biasa penyakit dominan ya di ibu-ibu sok sirik jahil sirik bidik jahil kaniaya kata tangga anu maju lebih timanehna hati-hati ibu ini ngaji ibu Ulah ngaji bruut humpul ngaji hahaha balik pohok mauang nanti usPT ngaji teh ah, biasa weh standar kita bener nyerek salah ngaji makaBG gitu nyerap nyerapkan ukkerah dan ngajian sare